Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan kitab ini, yaitu pembahasan seputar apa? Kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih. Kata beliau di situ halaman 49, perhatikan baik-baik 49 itu, al-qawaid wal usul, kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok. Paham ya? Nah, Hampir mirip tapi beda. Nanti kita lihat al qawaid al Usul hada unwanun lima sayadkur ba'du min al-qawaid al fikhiyah wal usuliyah. Artinya apa? Kaedah-kaedah dan dasar-dasar pokok sebagai na'am barakallahu fikum pondasi dalam suatu permasalahan itu adalah apa? Unwan, yaitu judul daripada apa yang akan disebutkan setelahnya berupa kaedah-kaedah fikih dan kaedah-kaedah usul. Jadi nanti ada kaedah-kaedah fikih ada sendiri, kaedah-kaedah usul ada sendiri usul fikih. al asul fil amrnya dulu al wujub itu usul fikih. al asul fil nahiya dulu al tahrim itu usul fikih. Paham ya? Idza jaa dalilun 'am, na barakallahu fikum summa jaa ma yukhassis bihi na barakallahu fikum wajaba hamlul 'amal al-khass. Belum. Apabila ada dalil umum, kemudian datang dalil yang mengkhususkan, maka wajib membawa yang umum menjadi apa? Dibawa pada yang khusus. Itu masuk dalam apa? Usul fikih. Kalau kaidah fikihiyah yang antum hafal lima itu, kembali ke lima kaidah kubro itu ya, khamsu al-qawaid al-kubro. Pertama, al-umur bima qasidiyah. Kedua, kedua al-masyaqqah tadribut taisir. Ketiga, La darar wa la dirar. Keempat. Antum? Sudah sama la darar wa la dirar, ad-darar wa sama. Yang keempat? Ada lima, khamsu al-quwat al-kubra. Itu dihafal itu. Apa? Ingat ya. Antum? ingat sudah khamsu soal kuat cukup kubra Antum? Enggak ingat sudah? Antum? Al-yaqin la yazul bisyak. Yang terbalik, ya, al-yaqin la yazul bisyak. Yang kelima al-adam muhakkamah. Paham ya? Para ulama ada yang mengatakan muhakkimah, muhakkamah dua-duanya boleh. Kitabnya disebutkan dalam syarah apa? Nah, juga syarah al-qawaid usul jamiah itu ya. Nah, barakallahu fikum tapi persalahannya terlupakan, cuman disebutkan boleh al-adam muhakkamah, al-adam muhakkimah boleh. Artinya hampir sama. Nah, barakallahu fikum tradisi yang sudah jadikan suatu patokan hukum atau nah suatu tradisi yang menghukumi. Sama maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi lima itu dikenal khamsu al-qawaid al-kubra dihafal itu. Jangan sampai dilalaikan karena antum belajar ilmu fikih, qaidul fikih sampai tinggi pun kembali ke lima itu. Faham ya? Kembali ke khamsu al-qawaidul kubra. Al-umur bi maqasidiha. Yang kedua, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, enggak harus urut. Yang ketiga, anna barakallahu fikum ad-darar yuzal atau la darar wala dirar. Yang keempat adalah apa? Yang keempat Al-yaqinu la yazul bisyak. Paham ya? Yang kelima al-adam hakamah. Faham ya? Insyaallah dihafal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Upayakan sudah terbukukan, tercatat yaitu khamsu al-qawaid al-kubra. Kalau usul fikih lebih banyak lagi. Waqat marra bina al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wal qawaid al-usuliyah. Dan sungguh telah lewat pada kita perbedaan antara kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul. Perbedaannya sangat tipis sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya kalau al fikih itu itu yang dibahas rinciannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah apa bisa dikatakan Hampir mirip sebenarnya, hampir mirip karena sama-sama dibangun di atasnya apa cabang. Sama-sama dibangun di atasnya cabang. Oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan nggak ada bedanya. Paham ya? Cuman kalau ngartikan kan sudah paham kan? Yang qaidul fikihnya itu kembali ke lima dah. Khamsu qaid kubra. Kalau kaidah usul itu banyak. Paham ya? Kaidah usul kan sudah kita lewati kan kaidah-kaidah usul-usul fikih itu kan yaitu apa? Nah, ilmu yang melatih seseorang untuk bisa istinbat, mengambil kesimpulan dari dalil yang masih global. Paham belum? Dalil yang masih global itu nanti apa? Bisa disimpulkan, dikeluarkan. Paham ya? Suatu hukum itu loh. Itu namanya ilmu usul fikih, membahas masalah itu. Itu apa? Nah, itu istikhraj. bagaimana tata cara untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalil masih global. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Antum pahami baik-baik ini? Contohnya ini. Wa'budullah. Global enggak itu? Global. Ini maksudnya wa'budullah ini apa perintahnya ini? Perintahnya ini perintah sunnah atau wajib? Nah, kita keluarkan hukum dari situ. Al-asl fil amrnya dulu 'alal wujud Itu usul fikih. Paham ya? Hukum asal perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Paham ya? Kemudian juga faedah mengetahui ilmu usul fikih adalah antum mudah untuk beristinbat. Ya? mengambil apa? pendalilan. Karena karena kalau misalkan antum mengandalkan hafalan Al-Quran dan As-Sunnah saja tanpa mempelajari ilmu usul itu berat untuk berdalil. Eh, berat untuk beristidlal. Paham ya? Bisa beristidlal, bisa istinbat. Istidlal menjadikan dalil. Dalilnya mana? Kala Allah, qala Rasul. Dengan apa? Dengan semata-mata antum tahu tahu permasalahannya. Faham belum? Nah, bagaimana Ustaz hukumnya? Eh, anak enggak ikut Maulid Nabi tapi anak ngantarkan apa makanannya? Nah, kembali ke dalil yang apa? Umum. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Langsung dijabarkan lagi. Lah kok ada keterkaitannya? Lah ini kan perbuatan dosa dan permusuhan perkara bid'ah. Antum mengantarkan air minumnya, mengantarkan snacknya masuk perbuatan dosa juga. Masuk dalam larangan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu maksud maksudnya nanti dalam apa? Masuknya nanti dalam ilmu usul fikih. Bisa beristinbat, mengambil kesimpulan dari suatu dalil yang global untuk menghukumi suatu perkara. Mahum soal ini? Fajri mafhum? Ya wa na'am. Jadi pentingnya itu. Ya, ilmu usul jangan sepelekan ya, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga para ulama melarang karena kalau orang itu kelebihan usul, paham ya? Dia enggak dikasih taufik oleh Allah taala, biasanya dalil diakal-akali. Ini dalilnya seperti ini, tapi kaidah usulnya nah ini. Ini dalilnya seperti ini, jelas kalau Allah kalau Rasul, tapi kaidah usulnya kan seperti ini. Jadi dia membantah dalil dengan kaidah usul, ini keliru. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar." Ini ke-10 ya kalau diurutkan dari yang pertama kemarin, tapi ini mulailah pembahasan yang inti daripada kitab ini, yaitu Al-Qawaid wal Usul, kaidah-kaidah fikih dan dasar-dasar pokok. Nah, barakallahu fikum yang dikenal dengan apa? Usul fikih. Na'am barakallahu fikum. Ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wad-darar. Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadhihi al-qa'idatu fi syari'ati al-islamiyyati anha ja'at li sa'adatil bashar, masyaallah. Kaidah ini di dalam syariat Islam itu datang untuk membahagiakan manusia. Apakah manusia saja atau manusia dan jin juga? Tentunya kalau kita faham firman Allah Taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun otomatis apa? Jin pun juga masuk dalam bebanan syariat. Faham belum? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jin juga ada yang lelakian itu. Sebagaimana manusia juga ada yang lelaki, ya enggak? Nanti akan disebutkan semuanya. Naam. Wal intifai anhum wad darar fid dunya akhirah dan kaidah ini Nah, barakallahu di dalam syariat Islam itu tujuannya pertama tadi apa? Membikin bahagia manusia, dan menghilangkan kejelekan dari manusia dan perkara yang bahayakan di dunia dan akhirat. Faham maksudnya ya? Oleh karena itu nanti ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan terkadang lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Faham maksudnya? Kaidah yang sering atau dengar itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mahum Abdullah, darul mafasid apa? muqaddamun ala jalbil masalah. Meninggalkan kerusakan itu lebih dia dahulukan daripada meraih kebaikan. Contohnya apa? Contohnya antum melihat di kampung itu hanya orang judi. Eh? Antum tahu judi itu haram. Kan bagus kalau judi itu enggak ada. Masalah atau bukan? Masalah. Tapi kalau antum ingkari sendiri, antum bisa dikeroyok, dibunuh nanti, meninggal dunia. Paham ya? Akhirnya apa? Antum biarkan karena enggak mampu untuk mengingkari. Nah, di situ menerapkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Kecuali kalau antum punya kekuatan. Antum adalah nah barakallahu fikum aparat negara misalkan, polisi, tentara punya senjata. Nah, saat itu antum nggak boleh meninggalkan. Kemungkaran harus apa? Yuzal. Paham ya? Dihilangkan karena dia punya kekuatan. Tapi kalau kita rakyat sipil nggak punya senjata, nggak punya kekuatan, ada orang judi di kampung 15 orang lah, antum datangin haram ini Pak, bubarkan sekarang juga. Ayo bubar bubar bubar misalkan. Nanti siapa yang dibubarkan? Antum yang dibubarkan nanti. Paham ya? Di situ nanti malah antum yang akan dihabisi. Nah, seperti itu masuk apa kaidah yang perlu diperhatikan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Itu kaidah yang dulu pernah antum dengar berkali-kali itu. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa hadzani huma al-amran alladzani taduru alaihima syari'atun Nabi sallallahu alaihi Dua perkara inilah yang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi berputar di atas keduanya. Apa itu? Tahsil masalih kamilatan awafiratan yaitu menghasilkan manfaat secara sempurna atau secara penuh wa taqlil mafasid aw i'damuha yaitu apa meminimalkan kerusakan atau na barakallahu fiikum kejahatan atau bahkan meniadakannya paham belum jadi syariat Islam ini kembali ke dua perkara ini yaitu apa mendatangkan manfaat mendatangkan kebaikan atau menghilangkan nah barakallahu fikum perkara yang membahayakan atau meminimalkan. Paham belum? Meminimalkan tuh walaupun enggak hilang tapi sudah minimal itu loh. Paling minimal dia nah barakallahu fikum na'am sudah apa? Sudah tidak kemana mana kejahatannya atau dorornya. Seperti apa contohnya? Seperti seorang badu yang kencing dalam masjid. Di zaman Rasulullah SAW seorang badu yang kencing dalam masjid. Nah, Apakah para sahabat saat itu ketika menghardik dibiarkan Rasulullah? Tidak, Rasulullah melarang. Jangan. Jangan, biarkan. Nah, biarkan dia kencing. Nah, sekarang kencing dalam masjid mafsadah atau bukan? Mafsadah kerusakan. Tapi kenapa Rasulullah suruh meninggalkan? Meminimalkan. Biar kerusakan enggak kemana-mana gitu loh. Biar najisnya enggak kemana-mana. Coba kalau digertak, Jangan kencing di situ, misalkan. Orang badui nggak sembarangan nih, lari dia nanti. Lari akhirnya apa? Air kencingnya kemana-mana. Nah, kerusakannya akhirnya menyebar. Faham belum sisi, sisi pendalilannya? Nah, seorang badui yang kecil dalam masjid, kenapa Rasulullah melarang menghardik? Biarkan, aku biarkan dulu sampai selesai. Faham ya? Tujuannya apa? Untuk meminimalkan. Kencing tetap terjadi. Eh? Kencing tetap terjadi di situ, tapi kan satu tempat tok itu loh. Faham ya? Satu tempat saja. Coba kalau digetak, jangan kencing di situ, Pak. Enggak boleh, Pak, misalkan. Nah, Pak Badui tadi lari. Paham ya? Lari akhirnya kemana mana kencingnya. Akhirnya apa? Kemana-mana apa? Mafsadahnya. Faham maksud pendalilannya? Nah, apa barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kadang seperti itu perlu diterapkan dan perlu juga diperhatikan jangan sampai kita pengennya menghilangkan kerusakan total. Kalau nggak mampu total, meminimalkan. Faham maksudnya ya? Nah, di dalam hadis tadi itu pendalilannya seperti, seperti itu. Kan kalau misalkan jangan kencing di situ kan berarti kan hilang total sudah. Tapi kan nggak bisa. Kalau dilarang malah kemana-mana kencingnya. Tapi dibiarkan aja kencing situ kan minimal. Yang terkena air kencing cuman lokasi yang dia kencing saja, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Ai dar'ul mafasid wal masalah ini." Nah, barakallahu fikum. Nah, yaitu menolak, menghindarkan kerusakan-kerusakan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, barakallahu fikum ini agama Islam ini syariatnya datang seperti itu. Jadi kalau ada kerusakan tinggalkan, dihindari ditolak. Paham ya? Nah, dan apa? Dan nah, agama Islam itu untuk mendatangkan manfaat dan juga masalah Paham ya? Nanti ada ada yang dikenal dengan kaidah apa? Nah, barakallahu fikum al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah itu yang dipakai orang hizbiyun. Gembor-gemborkan nam al-masalih al-mursalah. Jadi manfaat yang bisa menyeluruh itu diperbolehkan tanpa melihat apa? dalil itu enggak benar. Paham ya? Yang benar bagaimana? Kalau seandainya puncaknya itu adalah syar'i, tempuhlah sarana-sarana yang syar'i untuk mencapai puncaknya. Itu yang benar nanti sebutkan nanti. Paham ya? Jangan seperti kaidahnya orang IM, ikhwan muslimin. Apa itu? Al-ghayah tubariru al-wasilah. Yang namanya hukum tujuan itu menghalalkan semua cara. Antum tujuannya kan haji. Bagus enggak haji? Bagus, tapi boleh haji uangnya ngerampok dulu. Paham ya? Sebelum haji antum begal orang atau ngerampok di bank itu, atau ngambil uang orang lain untuk haji. Hajinya kan bagus, tapi kan wasilahnya, sarananya kan batil. Itu hati-hati ya. Nah, mereka menggunakan kaidah dari itu. Al-masalih al-musalah itu diperbolehkan selama tidak berseberangan dengan dalil. Contohnya apa? Anak jelaskan seperti ini, antum jelaskan ke orang, nggak paham, butuhkan papan tulis. Papan tulis digambar di skema, bagan. Akhirnya orang paham kan? Nah, itu namanya masalih al-mursalah diperbolehkan. Karena sesuai dengan dalil. Dalilnya siapa itu? Kisahnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu khattalana Rasulullah khattan wa khattalana khututan ukhra. Maksudnya bagaimana? Digariskan itu digaris-garis di tanah itu menunjukkan bahwasanya para ulama mengambil istinbat dari hadis tersebut papan tulis diperbolehkan untuk memperjelas nah barakallahu fikum pembahasan atau nah barakallahu fikum permasalahan yang dibahas. Mahum insyaallah. Nah, itu boleh. Tapi kalau masal al-masal yang mursalah, yang batilah, yang tidak ada dalilnya dihindari. Seperti apa? Kalau kita ini punya televisi, berdakwah televisi, dakwah kita akan tersebar kemana-mana. Nah, televisi ini mereka namakan masalah mursalah. Akan tersebar ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Taiwan. Paham ya? Nah, kemudian kemana lagi? Kalau seluruh dunia menjadikan televisi masalah mursalah kita katakan itu batil karena berseberangan dengan syariat yaitu apa munculnya gambar makhluk bernyawa selesai nah maaf salah ya jadi kaidah al masalah al-mursalah itu diperbolehkan kalau tidak apa berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah kita lihat ini penting jangan sampai sepelekan jadi sering muncul orang hizbiyun menggunakan itu mengembor-gemborkan al masalah al-mursalah al masalah al-mursalah kita lihat Wa kaidah al-qa'idah al-'amma fi dinillahi 'azza wa jalla. Inilah kaidah yang umum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dinu hadza dan agama ini sya'nuhu jadirun, keadaannya sangat pantas, jadi layak atau pantas bi an yahtam bihil insanu yaitu seorang itu hendaknya perhatian penuh dengannya wa ya'taniquhu. Nah, wa an ya, wa ya'taniquhu dan hendaknya dia itu apa? menganut, memeluknya, wa yad'u ilaihi dan dakwahkan kepadanya, wa yu'ayyiduh dan juga mendukungnya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, agama Islam ini dibangun di atas dua kaidah yang besar tadi apa itu? Darul mafasid sama apa? Jalbul masalih. Menolak, menghilangkan kerusakan dan mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan atau manfaat. Naam. Lihada qala Allah azza wa jalla fi kitabil azim. Oleh karena ini Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yaitu Al-Qur'an kitabun itu Al-Qur'an kami telah menurunkannya kepadamu. Nah, yang mana itu diberkahi. Tujuannya apa? Agar mereka itu tadabbur, mau merenungi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki apa? mata hati itu mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lil ladzina ahsanul husna wasziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka mendapatkan surga dan tambahan. Apa tambahan sini Abdullah? melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat kebaikan. Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kaidahnya sangat bagus sekali tadi. Wa qala 'azza wa jalla, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min" falanuhyiyannahu hayatan tayyibah Barang siapa yang beramal amalan soleh, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan memberikan kehidupan kepada dia, kehidupan yang bagus. Hada sa'adat dunia. Ini kehidupan di dunia. Dikasih kehidupan yang bagus, tenang, tentram, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak gelisah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, sungguh kami akan apa? Membalasi nah mereka dengan balasan Eh, yang lebih baik daripada apa yang dulu mereka kerjakan. Hadza sa'adatul akhirah ini adalah kebahagiaan di akhirat. Wal ayatu fi hadza al ma'na katsirah. Dan ayat-ayat berkaitan masalah makna ini banyak sekali. Berikutnya barakallahu fikum wa fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda la darara wala dirar. La darar wala dirar. Ini masuk dalam usul fikih atau kaidah fikih? Hah? Kaidah fikih Nah, barakallahu fikum ad-darar yuzal. Semua yang membahayakan itu dihilangkan. Membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang orang lain. Contohnya apa? Yang membahayakan diri sendiri contohnya. Apa contohnya? Banyak contohnya. Yang membahayakan setiap yang membahayakan itu dihilangkan. Baik membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Nah, contohnya yang membahayakan diri sendiri apa contohnya? Minum apa? Ya minum mabuk-mabukan, paham ya? Minum khamer atau bunuh diri. Itu kan dihilangkan, enggak boleh haram nah, itu. Kalau membahayakan orang lain apa contohnya? Alhamdulillah. Membahayakan orang lain contohnya apa? Apa? Yang keras sedikit. Apa? Memegang? Membegal. Nah, membegal itu nama membegal, merampok, mencopet, paham ya? Membunuh itu juga dihilangkan karena itu membahayakan orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum menipu atau semisalnya itu dihilangkan semuanya. Kita lihat yakni annahu laysa fi din Islam dararun bahwasanya tidak ada dalam agama Islam ini sesuatu yang membahayakan wa laysa fihi aidan mudaratun tidak ada juga di dalam agama Islam sesuatu yang nah barakallahu fikum hampir mirip ini ya sesuatu yang membuat nah, bahaya bal huwa dinu kamil bahkan agama Islam adalah agama yang sempurna alladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya id innahu jaa'a lisa'adatil bashar wal intifa'is syarri anhu wad darar dikarenakan agama Islam ini datang untuk membahagiakan manusia dan menghilangkan kejelekan dari manusia dan juga menghilangkan apa? perkara yang bisa membahayakan manusia. na'am barakallahu fikum. Di antaranya apa? Nah, sumber keberuntungan dan sumber keselamatan di antaranya apa? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senang kalau punya ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat kemudian apa? Dan juga bisa mengamalkannya itu senang sebagaimana firman Allah taala "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fal-yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. asy Abdul Abdurrahman bin Nasr sadi rahmatullahi alaih beliau menjelaskan falyafrahu Al-farah ilmin nafi' wal amal salih. Hendaknya kalian bangga dengan rahmat Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Berkata Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullah taala dalam kitab Isabul Haqqi al Khalqi, apa kata beliau tentang ilmu nafi'? Naam, apa kata beliau? Huwa aslun najati was sa'adah. Ilmu yang bermanfaat itu sumber keselamatan dan sumber kebahagiaan. Kenapa? Id huwa ad-da'i ila asbabil khair as-sarif an asbab syarr. Dikarenakan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendorong orang itu untuk menempuh sebab-sebab kebaikan dan ilmu yang bisa memalingkan seorang itu dari apa? Enam sebab-sebab kejelekan. Itu sekedar faedah barakallahu fikum bahwasanya agama Islam ini datang untuk apa? syariat Islam ini datang untuk membahagiakan manusia dan menghilangkan perkara yang bisa membahayakan manusia. Wa hadhil qaidah akhadha minha ulama masail katsira. Kaidah ini para ulama telah mengambil darinya permasalahan yang banyak. Minha di antaranya penting ini ba'd ba'dul usuliyyin al asl khamis. Ini yaitu yang digembar-gemborkan eh, yang diucapkan, yang diyakini sebagian usulin termasuk apa? landasan pokok, dasar pokok yang kelima, wahwa al-masalih al-mursalah. Ini penting jangan sampai gagal paham ya, al-masalih al-mursalah yaitu manfaat yang bisa menyeluruh. Paham ya? Manfaat yang bisa menyeluruh, bisa tersebar itu diperbolehkan. Paham ya? Nah, tapi kita lihat Wal haqiqah anna hadzal asla la yakhruj an baqiyatul usul. Pada hakikatnya kaidah pokok ini pun al masalih al musalah ini pun pada hakikatnya tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari kaidah-kaidah usul yang lainnya. Faham maksudnya? Jadi enggak bisa berdiri sendiri dia. Paham belum? Kata mereka Maulid Nabi itu akan apa mendorong orang untuk mengingat Nabi. Jadi ketika memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj itu biar terdorong memperingati apa? Bagaimana dahulu Rasulullah nah barakallahu fikum naik ke langit, bagaimana diwajibkan salat, bagaimana nah barakallahu fikum Rasulullah dilahirkan. Tujuan mereka seperti ini kan bagus kata mereka. Ini kan masalah mursalah katanya. Kita katakan tujuannya mengingat Rasulullah benar, tapi sarananya batil. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru ya karena mereka mengkaitkan al-masalih al-mursalah ini dengan apa? Al-wasailaha ahkamun maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum tujuan dan juga apa? Nah, barakallahu fikum puncaknya. Tujuannya apa? Puncaknya apa? Tujuannya apa mengadakan Maulid Nabi? Tujuannya apa? Mengadakan memperingati ritual Isra Mi'raj tujuannya tujuannya agar mengenang mengingat bagaimana Rasulullah dahulu apa? Na'am barakallahu fikum naik ke langit kemudian diwajibkan salat lima waktu. Bagus enggak tujuannya? Tujuannya bagus enggak? Bagus, tapi sarannya batil itu loh. Jadi harus apa? Disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimatullah alaih kalau ingin puncaknya itu yang bagus, tempuhlah sarana yang bagus. Maksudnya bagaimana? Yang namanya ghayah tujuan yang syar'i itu itu tidaklah apa? ditempuh kecuali dengan sarana yang syar'i juga. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan. Nah, biar tersebar kemana mana dakwahnya, maka kita bikin yayasan, membuat jamiah, membuat muasasah. Alasannya apa? Al-wasail akan maqasid. Kan sarana itu kan tergantung tujuannya katanya. Tujuan kita dakwahnya tersebar. Tujuan kita biar apa? Dakwah ini kemana-mana ke, ke seluruh dunia. Makanya kita membuat apa? Semacam organisasi katanya. Kita katakan itu batil. Kenapa batil? Karena sarananya tidak syar'i. Paham belum? Kalau tujuannya syar'i itu pastikan sarannya syar'i gitu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, Li'an hadil masalah, in syahidah syara' laha bisihah fakat sabatat bisyara' alkitab al-kitab sunnah. Dikarenakan masalah ini ya, kepentingan kebaikan manfaat ini kalau seandainya syariat itu telah menyaksikan dengan kesahihan maka sungguh nah telah disaksikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam syariat. Wa illam yashhad laha bisihah falaysat masalah. Kalau Al-Qur'an was sunnah itu tidak apa? Tidak menetapkan bahwasanya itu adalah na barakallahu fikum sahih, benar, maka bukan masaleh. Belum, bukan manfaat. Bukan tujuan yang bagus kalau syariat tidak menetapkannya. Wa in za'ama qailuha anha masalih, walaupun orang-orang yang mengucapkannya menganggap itu adalah apa? manfaat atau kebaikan. Ini dikenal dengan apa berarti? Dikenal dengan apa ini? Sumber bid'ah, sumber petaka itu sebabnya karena istihsanat. Ini namanya istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu bagus padahal mungkar. Ini kalau seperti ini bagus sekali nih. Kalau diadakan apa? Diperingati Maulid Nabi, orang akan banyak yang datang. Di situ nanti akan apa? Kita mengingat kembali bagaimana Rasulullah dilahirkan. Wow, kelihatannya bagus kan? Ini istihsanat namanya. Istihsanat itu sebab apa munculnya kebitahan di antaranya. Paham ya? Jadi menganggap suatu perkara itu, wah ini bagus. Kalau seperti ini bagus. Ini kalau kita buat tahlilannya 5000 kali bagus ini. Paham ya? Ini bagus sekali ini. Paham ya? Dikit-dikit bagus. Ibadah ini kalau seandainya tambahin seperti ini bagus ini misalkan menganggap suatu perkara yang bagus padahal mungkar itu istifanat. Itu haram, enggak diperbolehkan ya. Naam, karena berseberangan dengan dalil. Naam. Misal lihat contohnya biar tambah jelas lagi ini kita tutup dengan contoh ini. Lau qala qailun nahnu idza ja'alna 'idan limunasabatil mi'raj, mi'rajun nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kalau menjadikan hari raya eh, dalam rangka untuk apa? bertepatan dengan mi'raj. Paham ya? Dalam rangka bertepatan Nah, biar sesuai dengan mi'raj mi'raj Nabi Isra Mi'raj itu. Karena fi dzalika maslahah. Maka di balik enam acara tersebut ada masalah, ada kebaikan, ada manfaat katanya. Apa itu? Wahya anal muslimina yatadhakkaruna hadhihi munasabah al'azimah, masyaallah. Tujuannya bagus sekali. Tujuannya apa ya? Bahwasanya kaum muslimin mereka akan mengingat ya, akan mengingat na barakallahu fikum peristiwa yang sangat agung ini. Yaitu apa? urujun Nabi sallallahu alaihi wasallam naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Naik apa? Ke langitnya? Naik apa? Ke langitnya naik apa? Saya sampai tertukar. Bukan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa ya, naiknya. Naik apa? Naik apa? Naik tangga. Naik tangga di ditemani oleh malaikat Jibril. Jangan kalau yang buruk itu dari apa? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa naik buruk itu benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sekali jalan sejauh mata memandang cepat sekali. Akhirnya apa diikat di Masjidil Aqsa. Wallah alam ngikatnya di mana yang jelas disebutkan di situ dalam riwayat itu, barulah Rasulullah sholat dua rakaat menjadi imam. Di belakang yang sholat para nabi dan rasul. Lah kan mereka sudah meninggal Ustaz, ya biarin. Allah taala menghendakinya seperti terjadi. Enggak usah banyak komentar nggak usah banyak bertanya. Karena apa? Karena kalau banyak bertanya ujung-ujungnya nggak ngimani gitu loh. Anu, mereka para nabi dan rasul sudah meninggal kok bisa sholat di belakang Rasulullah. Allah taala menghendaki demikian terjadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Barulah naik ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai langit yang ke tujuh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Syahidnya di sini apa syahidnya? Syahidnya tujuan mereka bagus tujuannya. Agar kaum muslimin itu mengingat peristiwa yang besar ini yaitu apa? Naiknya Rasulullah SAW ke langit. Nah, wa fardhu salawatul khams alaih dan diwajibkannya salat lima waktu, itu. Wa mukalamatu Rabb azza wajal dan juga bicaranya Allah taala kepada apa? Rasulullah SAW. Bicaranya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka nih ya, fahadhi munasabatun azimah. Ini peristiwa yang sangat besar. Yang bagi an yakuna laha fi hayatina daurun. Natadzakkaruha kulla kata mereka ini. Ini peristiwa yang sangat besar. Selayaknya bagi kita semuanya dalam kehidupan kita ini ada daurah, perputaran, memperingati. Eh? Yang kita memperingati setiap tahunnya katanya. Hakadha yaqulu bina'an al masalil mursalah. Seperti demikianlah yang dikatakan orang-orang tersebut dalam rangka apa? Membangun di atas kaidah al-masalih musalah. mursalah Yaitu suatu tujuan, suatu manfaat, suatu kebaikan yang menurut mereka itu menyeluruh dan apa tersebar. Paham ya? Jadi kalau menurut mereka itu masalah mursalah itu adalah apa? Suatu kebaikan, manfaat yang bisa tersebar diperbolehkan walaupun sarananya apa? Tidak syar'i kata mereka. Itu enggak benar. Sarannya harus syar'i sarananya. Jangan sampai kita menempuh cara yang batilah. Paham ya? Dakwahnya Rasulullah coba bayangkan. Nah, sejak awal Rasulullah berdakwah hingga beliau meninggal dunia, tersebar kemana? Tersebar kemana? Ke seluruh dunia kemana-mana. Tapi Rasulullah nggak pernah menempuh cara maksiat. Nah kita sebagai pengikut Nabi tentunya apa? Sebagai pengikut Nabi SAW tentunya jangan menempuh cara maksiat. Paham ya? Jangan menempuh cara maksiat dengan cara nambar kalau fikum berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan nambar kalau fikum melakukan penggalangan dana, donasi atau semisal jangan. Paham ya? Enggak perlu kita minta-minta. Kalau enggak mampu jangan membebankan diri. Paham ya? Jangan membebankan diri semampunya. Nah, kita lihat sini. Fa naqulu lahu maka kita katakan pada orbut orang tersebut Nah, kita katakan orbut orang tersebut yang mengatakan ini adalah maslahah ini. Bagus ini katanya. Kita katakan mad'aita annahu maslahah falaysa maslahah. Nah, perkara yang kamu gembor-gemborkan, yang kamu sebutkan tadi bahwasanya itu adalah maslahah, kepentingan, manfaat, faedah, itu bukan kepentingan, bukan faedah, bukan kebaikan. Li'annana na'lam annahu law kana maslahah la ja'ad din bihi masyaallah. Kalau itu benar-benar kebaikan, benar-benar maslahah kebaikan, niscaya apa? Kita tahu bahwasanya agama ini akan datang membawanya, menyebutkan. Falamma lam yajib bihiddin ulima anna da'wa annahu maslahatun ma hiya illa wa hum wa khayal. Illa wa illa wa illa na barakallahu fikum wahmun wa khayal. Artinya apa? Namun tatkala tidak datang agama itu menjelaskan itu adalah maslahah, berarti pengakuan dia seruan dia bahwasanya itu adalah masalah itu cuma sekedar apa? Sekedar waham. Apa itu waham? Dugaan, sangkaan, paham ya? Wa khayal dan sekedar khayalan-khayalan. Idan jika demikian yurja fi tahqiqil masalih wal mafasid ila syara' benar. Jika demikian berarti apa? Untuk mewujudkan suatu kebaikan, eh, na barakallahu fikum dan menghilangkan suatu kerusakan itu kembali ke syariat. Paham ya? Jadi masalah dan mafasid kebaikan kerusakan itu kembali kepada syariat, bukan kembali kepada individu atau akal. Alkitab sunnah yaitu syariat Al-Qur'an sunnah. La ila daub bukan kembali perasaan. Antum kalau menggunakan perasaan enggak akan jadi dakwah itu. Paham ya? Ana enggak enak Ustaz kalau kalau mengingkari kemaksiatan. Ana enggak enak enak Ustaz ini kalau melihat jenggot di kampung ini. Nanti dibilang apa? Kambing. Eh? Dibilang domba, wedus katanya. Kalau melihat jenggot katanya gak enak rasanya. Perasaan tuh gak jangan dipakai perasaan. Perasaan itu ketika mengamalkan al haq itu diletakkan pada tempatnya, bukan berarti kita menghilangkan perasaan-perasaan ada. Tapi orang terkadang kan menggunakan perasaan, wah gak enak ini. Gak enak anak kalau melihara jenggot gak enak pokoknya. Lah kenapa gak enak? Nanti gak enak pokoknya. Paham ya? Dibilang ini, dibilang itu, nah itu perasaan-perasaan itu ditimbun. Paham ya? Nah, ditimbun. Maksudnya bagaimana? Letakkan pada tempatnya. Jangan dikit-dikit main perasaan. Kita lihat. Wala ilal ra'yi dan tidak kembali pada pemikiran. Wala ilal khayal dan tidak kembali pada khayalan-khayalan. Mahfuz salah Jadi kembali kepada apa tadi Abdullah? Kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa na'lam annama amara bihi fa maslahah. Ma umira bihi fa maslahah dan kita tahu, yakin bahwasanya seluruh yang diperintahkan itu pasti ada manfaatnya, ada kebaikannya. Wa manuhya anhu huwa mafsadah. Dan seluruh yang dilarang itu pasti apa? Merupakan mafsadah dari kerusakan. Mafhum? Andalah? Mafhum insyaallah? Ewa. Wal ghayatu min tarkil hadurati saadah Tujuan puncak untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang adalah as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Na'am barakallahu fiikum. Nah, berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.